Anjuran untuk menghafal di waktu kecil. Wal asbabil musa'ida dan sebab-sebab yang membantu untuk menghafal. Apa saja yang bisa membantu seseorang untuk bisa mudah menghafal. Menghafal Quran, menghafal hadis, menghafal aqwal al-ulama, wa afdal dan juga membahas tentang apa yang terbaik dari waktu-waktu untuk menghafal. Sudah dibaca ucapan Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa syabban." Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali syab, kecuali seorang pemuda. "Wa ma utiyal ilmu 'alim khairun lahu minhu wa huwa syab." Illa syaban. Dan tidaklah seseorang mendapatkan ilmu yang terbaik kecuali ketika dia masih muda sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim kami mendengar seorang pemuda yang dijuluki dengan panggilan Ibrahim maksudnya Nabi Ibrahim disebutkan oleh Allah di sini fata sami'na fatan yadhkuruhum kami mendengar seorang pemuda yang mereka sebut-sebut yang yuqalu lahu Ibrahim yang disebut dengan nama Ibrahim juga idqala Musa li fatahu ketika Musa berkata kepada fatahu. Ini yang bersamanya adalah pemuda juga. Wa qara innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Tentang ashabul kahfi Allah juga menyatakan innahum fityatun mereka itu adalah para pemuda. Allah menyebutkan fityatun amanu bi rabbihim pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah maka kami tambah petunjuk bimbingan ini menunjukkan bahwasanya mereka-mereka yang mendapatkan ilmu di masa muda itu sungguh yang terbaik, yang paling afdal. Berkata Abu Hurairah, "Man ta'allama al-ilma wa huwa syabun kana kawashmin fi hajarin." Wa man ta'allama al-ilma ba'da ma yadkhul fi sinni kana kal-katib 'ala dhahri al-ma'. Kata Abu Hurairah, siapa yang mempelajari ilmu dalam keadaan dia masih remaja, maka seperti mengukir di atas batu. Wa man ta'allama al-ilma ba'da ma yadkhul fi sin dan siapa yang mempelajari ilmu dalam keadaan dia sudah masuk umur tua, kana kal katibi 'ala al-bahril ma, maka orang ini seperti menulis di atas air. Mengukir di atas air bagaimana? Enggak akan berbekas sama sekali. Tapi mengukir di atas batu walaupun sulit-sulit tetapi ketika sudah tertulis tidak akan hilang sampai sekian ribu tahun. Karena biasanya peninggalan sejarah yang masih dibaca adalah tulisan-tulisan di atas batu. Yang lain sudah sirna, sudah hilang semuanya. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Al-ilmu fi as kan-naqshi fil hajari." Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, menghafal ketika kecil itu seperti mengukir di atas batu. yakni akan nempel dan akan berbekas terus-menerus. Tidak cepat hilang. Berkata Urwah Ibn Zubair rahimahullahu taala libanihi kepada anak-anaknya. Ya bunayya atau ya baniya inna azhadan nasi fi alimin ahluhu wahai anak-anakku Sesungguhnya seringkali orang yang tidak butuh kepada ilmu adalah keluarga alim itu sendiri. Subhanallah. Kata beliau, kata Urwah bin Zubair, "Inna azhadan nasi fi 'alimin ahlu." Sesungguhnya orang yang merasa tidak butuh kepada seorang ulama biasanya justru keluarganya atau kerabat dekatnya atau tetangga-tetangganya. Orang yang dari jauh berduyun-duyun datang menemui ulama tersebut, orang yang di sebelahnya tenang-tenang saja. Ini sering demikian. Maka kata beliau kepada keluarganya, "Fahalummu ilayya, fata'allamu minni." Maka kemarilah, wahai keluargaku, wahai anak-anakku. Belajarlah dariku, fa innakum tusyikuna an takunu kibar qaumin. Sesungguhnya kalian sebentar lagi akan menjadi orang-orang besar. Inni kuntu saghiran la yumbar ilayya. Aku dulu kecil tidak ditengok. Enggak ada orang yang memandang aku dan menganggap aku. Falamma adraktu minas sinni ketika aku sudah berumur ma adraktu ja'alan nas yas'alunani mulai manusia bertanya kepadaku pertanyaan-pertanyaan. Wa ma syai'un ashadda 'ala mri'in min an yus'al 'an syai'in min amri dinihi fayajhalu dan tidak ada yang lebih dahsyat atas seseorang daripada ketika dia ditanya kemudian dia tidak tahu ditanya tentang agamanya kemudian dia tidak tahu ini sungguh sangat dahsyat sangat berbahaya kalau seseorang ditanya tentang agama dan dia tidak tahu kalau sekarang kalian mesti kecil-kecil nggak ditengok nanti besok ketika kalian sudah dewasa niscaya orang-orang di bawah kalian akan bertanya apa bagaimana caranya ini bagaimana caranya itu bagaimana salat bagaimana puasa bagaimana ini bagaimana itu kalau kalian tidak bisa menjawab sungguh asyadda nas asyadda ala mri'in yang paling dahsyat dari keadaan seseorang ketika dia ditanya tentang agamanya dia tidak tahu kalau besok nanti kalian sudah menjadi bapak-bapak maka masyarakat yang lain itu di bawah kamu semuanya secara umur. Mau tanya sama siapa mereka? Ya. Mau tanya kepada bapak-bapaknya, bapaknya nggak ngerti. Karena kemarin ketika mudanya nggak mau ngaji, nggak mau belajar. Ya. Sehingga kalau jangan ketika ditanya baru berpikir, ih ternyata saya harus belajar. Terlambat. Ya. Terlambat. Dia bisa belajar tetapi tidak bisa maksimal. Nggak bisa dia mendapatkan seperti ketika dia kecil lebih melekat, lebih nempel, lebih langgeng. Tetapi kalau sudah dewasa, apalagi sudah banyak problem, banyak pikiran, susah. Dan seperti mengukir di atas air. Kurang berbekas. Maka sekarang ketika kalian masih muda, kesempatan untuk belajar. Qala Syarahbil Ibni Sa'ad rahimahullah Berkata Syarahbil Ibni Sa'ad rahimahullah, "Da'al Hasan Ibni Ali banihi wa bani akhihi Al Hasan ibni Ali radhiyallahu taala anhuma memanggil anak-anaknya dan anak-anak saudaranya anak-anaknya dan anak-anak Husain faqala ya baniya wa bani akhi wahai anak-anakku dan anak-anak saudaraku innakum sigharu qaumin sesungguhnya kalian adalah masih orang-orang kecil di kaum kalian yushiku an takunu kibaran dan sebentar lagi kalian akan menjadi orang-orang besar. Kibar akharin. Fata'allamul ilma. Maka hendaklah kalian belajar ilmu. Kalian sekarang masih kecil-kecil. Nanti kalian akan menjadi orang-orang dewasa. Maka belajarlah dari sekarang. Faman lam yastati' minkum an yarwihi aw qala yahfazuhu falyaktubhu. Dan siapa yang tidak mampu untuk menghafal, tidak mampu untuk meriwayatkan pada orang lain dengan hafalannya, maka catatlah. Qayyidul ilm bil kitabah. Catatlah ilmu dengan tulisan atau ikatlah ilmu dengan catatan. Waliyadahu fi baitihi falyaktubhu hendaklah dia tulis waliyadahu fi baitihi dan hendaklah dia meletakkannya di rumahnya Demikian wasiat Al-Hasan Al-Basri kepada anak-anaknya dan anak-anak saudaranya untuk belajar ilmu. Kalau kalian belum hafal, catat. Kalau nggak bisa ingat, catat. Jangan sampai hilang. Disimpan dalam hafalan dan disimpan dalam catatan. Para perawi-perawi hadis, para ulama. Ada yang yarwihi min hifdihi, ada yang meriwayatkan dari hafalannya. Dan ada yang meriwayatkan dari kitabnya, catatan-catatannya. Dua-duanya hasan, dua-duanya bagus, dua-duanya alim min ulama'i ahli sunnah, ruwat, hadis, para perawi-perawi hadis yang meriwayatkan dengan hafalannya, meriwayatkan dengan catatannya. Tetapi yang meriwayatkan dengan hafalannya lebih lama, lebih langgeng daripada yang meriwayatkan dengan catatannya. Kadang catatannya terbakar, kadang catatannya hilang, kadang catatannya rusak. Sehingga ada beberapa rawi dalam rawi-rawi hadis yang disebutkan di dalam riwayat hidupnya, di dalam kedudukannya tidak dikatakan thiqah secara mutlak, tidak pula dikatakan doif secara mutlak, tetapi dikatakan thiqatun qabla dia thiqah sebelum terbakar bukunya. Kenapa demikian? Karena ketika terbakar bukunya sudah tidak thiqah lagi. Karena dia tidak sikoh dalam hafalan, tidak hebat dalam hafalan, tidak kuat, maka dia meriwayatkan dengan catatannya bagus. Ketika catatannya hilang terbakar, sudah riwayatnya tidak diterima, dhaif. Keadaan demikian menunjukkan kalau mereka yang meriwayatkan dengan riwayat catatan ada batas waktunya. Kalau sudah rusak kitabnya atau terbakar kitabnya, maka selesai. Tidak lagi bisa meriwayatkan karena sudah dia tidak punya lagi catatannya. Tapi kalau menghafal dengan hafalnya bin hifdzihi fi qalbihi maka masya Allah apa yang Allah ciptakan pada diri manusia itu lebih hebat dari komputer yang paling canggih sekalipun. Barakallahu fi Hatta yuqal hingga dikatakan kalau mau membuat hard disk yang kekuatannya seperti kekuatan akal kita ini atau hati kita niscaya perlu sebesar bumi ini. Yukal sampai dikatakan demikian karena sulitnya untuk membuat sekuat apa yang kita miliki dalam hati kita. Berarti terhebat. Maka jangan meriwayatkan dengan catat ah, gampang dicatat. Apalagi yang lebih parah lagi, gampang di komputer ada. Tinggal klik keluar. Komputernya kena virus, dia ikut sesat bersama virusnya. Kenapa? di komputernya begitu, ya begitu. Ternyata sudah kena virus dengan terbalik-balik kalimat-kalimatnya. hati-hati. Maka hendaklah ihfadhu fi adhanikum wa fi qulubikum. Hafalkanlah ilmu di benak kalian, di hati kalian. Qala al-Khatib al-Baghdadi Berkata Al-Khatib Al-Baghdadi, "I'lam anna lil hifdhi sa'atun yanbagi liman arada at an yura'iha." وللحفظ أماكن ينبغي المتحفظ أن يلزمها فأجود الأوقات الأسحار ثم بعدها وقت الانتصار في النهار وبعدها الغدوات دون العشيات وحفظ الليل أصلح من حفظ النهار Kata Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Beliau mengajarkan, "I'lam, ketahuilah, anna lil hifdhi sa'atun." bahwa untuk menghafal itu ada waktu-waktu yang seorang pencari ilmu hendaklah menjaga waktu itu. Ini untuk menghafal ada waktu-waktu khusus. Yang bagi liman arada tahafud an yura'iha, hendaklah orang-orang yang ingin menghafal hendaklah memperhatikan waktu-waktu tersebut. Walil hifdi amakin dan bagi orang yang ingin menghafal punya tempat-tempat tertentu yang semestinya seorang yang ingin menghafal menjaga tempat-tempat tersebut. Adapun waktu faajwadul awqati al ashar. Adapun sebaik-baik waktu adalah al ashar di waktu sahar sepertiga malam terakhir sebelum fajar di waktu qiyamul lail di waktu manusia tidur wanasu di kala dunia tentram dunia tentram sepi maka saat itu paling bagus, paling pas untuk menghafal. <clears throat> Inna sanulqi alaika qawlan taqila kata Allah. Dalam surat Al-Muzammil, Qul ya ayyuhal muzammil qum al-laila illa qalila nisfahu aw anqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil qur'ana tartila. Sampai pada kalimat inna sanulqi alaika qawlan taqila. Bangunlah seperti malam yang terakhir atau kurang dari itu. Dan baca, sesungguhnya kami akan melemparkan kepadamu atau memberikan kepadamu kaulan thaqila, ucapan yang berat, yang mantap. Ini waktu yang pertama dan utama. kemudian setelah waktu sahar ada waktu lain untuk menghafal. Waktu tusafin nahar di pertengahan siang seperti waktu-waktu ini sekarang. Wabadah dan yang ketiga waktu ghadawat dunal ashia di waktu pagi bukan sore. Al gadawat dunal ashia di pagi hari bukan sore hari. Tetapi wa laili aslah min hifdzin nahar. Walaupun itu merupakan waktu kedua dan ketiga di pertengahan siang dan di pagi hari, tetapi tetap hifdul lail afdal min hifdin nahar. Menghafal di waktu malam lebih bagus daripada menghafal di waktu siang. Qila li ba'dihim. Dikatakan kepada sebagian mereka, "Bima adraktal ilm?" Dengan apa engkau bisa mendapatkan ilmu? Qala bil misbah wal julusi ila sabah Aku mendapatkan ilmu dengan pelita. Dan duduk sampai pagi hari. Dengan pelita berarti malam apa siang? Hah? Malam. Bil misbah. Al misbah adalah pelita. Ceplik. Lampu. Bil misbah. Wal julus ila sabah. Dengan lampu dan duduk sampai pagi hari. Ini dikatakan kepada para ulama, bima adraftal ilm, dengan apa engkau mendapatkan ilmu? Dikatakan dengan cahaya lampu di malam hari sampai pagi hari. Wakil lil akhar, dikatakan lagi kepada yang lain. <laughs> Bima adraftal ilm, dengan apa engkau mendapatkan ilmu? Dijawab, was bis safari was sahar wal bukuri fis sahar. Bis safari was sahar wal bukuri ila sahar ah tiga sin tiga sin yaitu safar sahar sahar safar adalah ketika perjalanan sahar adalah dengan begadang di malam hari sahar di pertiga malam terakhir bisafari wasahari wasahar kenapa kok safar apa yang dimaksud maksudnya adalah dia mendapatkan ilmu dengan safar menemui para ulama Ya ini tidak dengan duduk santai menunggu kalau datang diterima, nggak datangnya udah. Kalau ada yang nawari ilmu, ya kamu tinggal mangap, ah, hmm, selesai. Ya, yang ini disuapi jangan, tapi mencari dengan safar, bis safari dengan safar, pergi ke sana mengambil ilmu, pergi ke sini mengambil ilmu, timba ilmu sampai habis. Setelah selesai di sini, ah sekarang saya sudah sudah mendapatkan sebagian besarnya dan saya ingin yang lebih tinggi lagi sanadnya, berangkat ke Yaman berangkat ke Madinah. Ini khonibin azakumullah adalah cara mendapatkan ilmu dengan tiga sin. As-safar, was-sahar, was-sahar. Dengan safar pergi kepada para ulama dan sahar dengan bergadang di malam hari, tidak tidur dan sahar di waktu sahar. Qala aidan berkata juga Mas Al-Baghdadi rahimahullah ajwadu amakin kalau tadi dikatakan bahwa bagi para penghafal ada waktu-waktu yang perlu dijaga, yang perlu kalian perhatikan, dan ada pula tempat-tempat yang perlu kalian perhatikan. Waktu-waktu sudah dibahas. Apa saja? Di waktu sahar, pertengahan, eh, pertengahan siang, dan waktu pagi. Sedangkan amakin, tempat-tempat, ajwadu amakin al-hifat al-ghuraf dunas Sebaik-baik menghafal itu di tempat di gurfa gurfa Apa gurfa Kamar-kamar. Tempat yang tertutup. dunia several Bukan several Sefel itu ada biasanya kalau rumah-rumah dari tanah, rumah-rumah zaman dulu. Ya, saya pernah lihat sisa peninggalan rumah-rumah zaman dulu yang dibikin dari tanah. Ada tiga tempat. Ada satah, ada ghoraf, ada several yang biasa di sini ini kurva-kurva, kamar-kamar. Sedangkan di atas namanya sutuh. Di atas itu terbuka. Lihat matahari. Ada tempat duduk, ada tempat tidur di situ. Tapi terbuka, nggak ada gentengnya. Ada lagi di bawah tanah. Kalau musim dingin, mereka tidur di bawah tanah itu hangat. Yang bagian bawah seperti gua begitu. Sedangkan ketika musim panas, mereka tidurnya berangin-angin di atas, di sutuh. Ya ini tidur melihat bintang-bintang. Nah, tidak takut hujan dan tidak khawatir hujan, karena biasanya beriringan dengan jarang yang turun hujan ketika itu. Ketika di waktu biasa, mereka di tempat biasa, di tengah di sini. Tidak di atas, tidak di bawah. Yang paling bagus untuk menghafal adalah di kamar-kamar tertutup. Kenapa kira-kira? Biasanya orang menghafal itu harus khusyuk. Kalau ada sesuatu di kanan kirinya, menarik perhatian. Baru lagi menghafal gini, kenapa itu si Tiba-tiba ada yang nangis di sana. Ah, dan nangis. Baca lagi. Ada yang menjerit di sana. Kenapa itu si Oh, hampir ketabrak. Baca lagi. Oh, si Fulan lagi ribut. Tiba-tiba datang orang lewat. Eh, si Fulan di mana? Nggak tahu, cari sendiri. <laughs> Walaupun dia tidak mau menjawab karena merasa terganggu, tapi sudah terganggu. Dengan kalimat nggak tahu, itu sudah, udah terganggu. <laughs> Sehingga kalau kamu sendiri di kamarmu sendiri, bahkan sebagian para tulabul ilm saya lihat <laughs> diaman itu menghadapnya ke tembok, tidak ada apa-apa. Hadapnya tembok begitu. Kenapa? Supaya tidak terganggu dengan pemandangan-pemandangan yang akhirnya membuat kita berpikir dengan pikiran lain. Ini al-afdal al-ghuraf. Wa kullu mawdi'in ba'idin mimma yulhi. Dan semua tempat-tempat yang jauh dari gangguan. Ba'id mimma yulhi. Jauh dari gangguan yang melalaikan. Yulhi ini melalaikan. Wa khalal qalb fihi mimma yafza'uhu fayushghiluh dan juga yang hati selamat dari ketakutan. Yang akhirnya menyibukkan. Bukan ketakutan dari masalah bahaya saja, bahaya-bahaya besar, bukan. Takut kejatuhan sesuatu, misalnya. Ini kamu sedang menghafal di sini, di atas orang sedang kerja. Kadang-kadang kepletik apa, kadang-kadang kejatuhan pasir, itu terganggu. Atau dengan suaranya tak tak tok tok tak tak tok tok dan seterusnya. Atau ada kentang magic ke depan. Sebagaimana dulu santri-santri pertama. Terganggu. Nah, cari tempat yang sepi dan tempat yang tidak ada gangguan dan kamu tenang, tidak ada ketakutan sesuatu. Nggak ada khawatir ini, khawatir itu, khawatir apa. Nah, bagaimana kalau di atas pohon? Naik di atas pohon, nggak ada orang di atas, kamu menghafal. Ada ketakutan, khawatir kelewang jatuh. Sehingga dia baca sambil gitu lagi, gitu lagi. Iya. terkesan? Ada kekhawatiran. Di tempat yang kamu tidak khawatir sesuatu, tidak takut sesuatu, dan tidak ada mengganggu. Ini tempat untuk menghafal. Karena kalau ada sesuatu yang mengganggunya, ada sesuatu yang dikhawatirkannya, yusghilul qalbi akan mengganggu qalb, yusghilul qalba. atau gangguan tadi malah meng menguasainya sehingga dia justru bukan hanya terganggu, terhalang untuk menghafal. Walaysa bil mahmudi an yatahaffadhu ar-rajul bi hadratin nabati wal hadrah wala ala syututil anhari wala ala qawari'ut tarab. Dan tidak terpuji, ini bukan suatu yang bagus. Menghafalnya seseorang di depan pepohonan yang hijau, pemandangan yang indah, di pinggir sungai, di pinggir jalan, itu bukan sesuatu yang bagus. Padahal banyak yang suka ya, menghafalkan di pinggir sungai kan sejuk, enak. Tetapi mengganggu. Kamu menghafal, tetapi sebentar kemudian kamu akan menikmati tapa indahnya pemandangan. Semenit, dua menit, tiga menit berjalan. Loh, kok ada itunya? Pastinya kalau ini begini akan lebih indah lagi. Kenapa orang itu bangun di sana? terganggu. Ya. Jadi bukan bukan lebih bagus. Di tempat yang pemandangannya indah, bukan lebih bagus. Laisa mahmud kata beliau, kata Al-Baghdadi rahimahullah. Bukan tempat yang bagus, kamu menghafal di tempat-tempat yang indah, yang hijau, yang ada pemandangan-pemandangan bagus atau sungai-sungai, gunung dan sebagainya, bukan yang bagus. Ya. Tapi yang bagus adalah di kamar yang tertutup. Ya. Tembok putih semua kalau perlu. Tidak ada apapun. Baca. Enam. sebagaimana ketika kita salat dianjurkan masjid itu sesuatu yang tidak ada gangguan-gangguan dari zakharif dari zakharif gangguan-gangguan dari dalam bentuk hiasan-hiasan nah وقال أيضا awqatul ju' termasuk waktu-waktu yang bagus untuk menghafal awqatul ju' waktu-waktu lapar Kapan waktu itu lapar? Sepertiga malam terakhir itu sudah lapar-laparnya manusia. Iya kan? Makan malam sudah lewat berjam-jam. Ya. Sarapan belum. Ya. Itu waktu sahar. Awqatul jur. Ahmad litahafud min awqatis syaba' Waktu-waktu lapar lebih bagus untuk menghafal daripada waktu-waktu kenyang. Waktu kamu lapar dalam keadaan kamu badannya tidak sedang bekerja. Tetapi kalau kamu dalam keadaan kenyang, sesungguhnya kamu merasa tidak bekerja apa-apa, tetapi di dalam sedang bekerja. Oh, sedang mengolah makananmu tadi, apalagi yang kekenyangan, sedang mengolahnya dengan susah, pembakaran, panas segala macam sehingga konsentrasi sesungguhnya tidak maksimal. Eh, subhanallah Imam Al-Baghdadi rahimahullah sudah menyatakan sejak dulu bahwa awqatul ju' waktu-waktu lapar lebih bagus untuk menghafal. Khususnya ketika puasa. Maka di siang hari puasa menghafal itu lebih bagus. Ahmad li tahafud min awqatis syaba' lebih bagus untuk menghafal daripada waktu-waktu kenyang. Wa yanbaghi lil mutahaffidz an yatafaqqad min nafsihi halal ju' maka hendaklah seseorang yang menghafal hendaklah dia mencari waktu-waktu lapar atau mengingat kapan waktu-waktu lapar saat itu kamu menghafal. Ya. Fa inna ba'dhan nasi idza asabahu shiddatul ju' wa tahamuhu lam yahfaz falyutfi dhalika an nafsihi bi syai'il khafif al yasir. Dan sungguhnya sebaliknya kalau terlalu lapar juga sulit untuk menghafal. Sehingga ba'dun nas sebagian manusia Ida asabahu syiddatul ju'. Kalau dia terkena kelaparan yang sangat waltihabuhu lam yahfad. Ketika sudah menyala api kelaparan, lam yahfad syai. Dia tidak bisa menghafal. Falyutfi dzalika, maka hendaklah memadamkan kelaparan tadi an nafsihi dari dirinya. Bisyai'in khafifin yasir. Dengan sedikit saja, jangan banyak-banyak. Khafifin yasir sekedar jangan terlalu lapar itu saja. Sebab kalau terlalu kenyang maka sulit lagi untuk menghafal. Enam. Qala Yahya bin Yahya rahimahullah Sa'ala rajulun Malik bin Anas Seseorang bertanya kepada Malik bin Anas Ya Aba Abdullah Hal yasluh li hadzal hifz syai' Qala in kana yasluh lahu syai' Fatarkul ma'asi Yahya bin Yahya rahimahullah Mengatakan ada seseorang bertanya kepada Malik ibni Anas, Imam, Imam Malik ibni Anas, yang julukannya Abu Abdullah. Ditanya, ya Abu Abdullah, apakah ada sesuatu yang bisa mendukung hafalan? Syekh, sesuatu yang bisa mendukung hafalan? Qala, in kana yaslu lahu kalau saja ada sesuatu yang bisa mendukung hafalan, tidak lain adalah meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Berarti cari waktu yang pas untuk menghafal Cari tempat yang pas untuk menghafal dan cari keadaan diri yang pas dalam hafalan, dalam menghafal. Waktu yang pas adalah di waktu-waktu malam, khususnya waktu sahar. Dan tempat yang bagus adalah tempat yang tertutup atau tempat di kamarmu yang tertutup. Yang ketiga, keadaan yang bagus adalah keadaan ketika kamu lapar. Kalau sampai terlalu lapar, maka makan sedikit Jangan terlalu banyak. Kemudian lanjutkan menghafal. Ya. Yang keempat, keadaan dirinya secara ma'nawi. Kalau tadi secara hissi, secara fisiknya ketika waktu lapar. Kalau secara ma'nawi, ketika dalam keadaan dia bersih dari dosa. Berarti kalau yasluh syaih, kata Imam Malik bin Anas, kalau ada sesuatu yang bisa mendukung hafalan, tidak lain adalah meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan dikisahkan oleh Ali ibni Khashram. tu waqi'an. Aku bertanya kepada Waqi'. Ya Abu Sufyan, ta'lam syai'an lil hifz? Wahai Abu Sufyan, apa kau tahu sesuatu untuk bisa menghafal? Ala araka wafidan. Aku lihat engkau adalah utusan. Ya, ini dia ditanya, dia bertanya untuk orang sekian banyak orang Aku lihat engkau adalah utusan. Yang diutus bertanya seperti itu. Qala, kemudian dia menjawab, "Tsumma qala, tarkul ma'asi 'aunun 'alal hifdz." Meninggalkan kemaksiatan adalah pendukung hafalan. Meninggalkan kemaksiatan adalah pendukung hafalan. Qala Waqi' rahimahullah, "Idza aradta an tahfadz al-hadis fa'mal bihi." Kata Waqi' rahimahullah juga menjawab, kalau engkau ingin menghafal hadis, maka amalkanlah, terapkanlah, kerjakanlah. Kalau ingin menghafal hadis, maka terapkan hadis itu. Saya kamu akan terdukung untuk menghafal. Berarti satu lagi nih, trik untuk menghafal, yaitu diterapkan. Qala Bazar Nah, Bazar Jamhar. Inama adraktu ma adrakt من العلم ببكور كبكور الغراب وصبر كصبر الجماد إن القرآن كتب harusnya الجماد وحرص كحرص الخنزير وزاد في أخرى تملك تملك الكلب وتضرع كتضرع السنور Sesungguhnya aku mendapatkan ilmu adalah dengan bukur kabukuril ghurab, dengan berpagi-pagi seperti berpagi-paginya burung gagak. Sabar seperti sabdul himar, keledai. Dalam riwayat lain disebutkan sabdul jamad, tahu jamad? Benda mati. Benda mati itu dia pakan panas, terik segala macamnya tetap seperti itu. Sabar ke sabdul jamad. Tapi disebutkan himar, wallahu alam. Sabar ke sabdul himar Sabar seperti sabarnya keledai. Wa harus kahirsul khinzir. Dan semangat seperti semangatnya khinzir. Seperti semangatnya babi. Wa zada bi ukhra. Ditambah lagi. Dalam riwayat lain. Wa tamalluq katamalluqil kalb. Wa tadarru katadar'is sinnaur. Tamalluq. Ya tamallaqa. Yani berupaya dengan keberaniannya atau dengan dengan kemampuannya untuk mendapatkan sesuatu. Kamu lihat kalau anjing mendapatkan tulang, dia akan melawan siapapun ya, yang akan merampasnya dari dirinya. Nah, itu kalb, itu anjing. Wa kata ka tadarru Dan tadarru seperti tadarrunya kucing. Tahu kucing kalau sudah lagi minta ikan asin. Hah? Pernah lihat? Terus merengek. Terus itu kepada tuannya itu. Sampai gesok-gesokan badannya ke kakinya, ke kaki majikannya. Itu namanya tadarrur. Apa? Memohon dengan dia merendah. Itu kucing. Merengek. Dan begitu. Jangan kalau ustadznya kemudian merasa suatu hari marah misalnya, kemudian kamu pergi sudah tidak mau belajar lagi. Ah, percuma ustaznya nggak mau ngajar. Jangan. Datang lagi. Minta lagi ustaz, saya minta maaf. Tolong ustaz kasih kami ilmu. Minta. Terus merengek untuk mendapatkan ilmu. Ini tatarruf kata Tar'is Naur. Demikian. Berapa berarti sudah perkara-perkara yang mendukung hafalan? Pertama di waktu kecil. Itu awal pertama dibahas. Terus apa? Ada waktu-waktu khusus yaitu waktu sahar. Ada tempat-tempat khusus yaitu tempat yang tertutup, tempat yang tidak ada gangguan. Ada keadaan tertentu yaitu keadaan ketika kita lapar, tidak terlalu kenyang. Dan kemudian juga dengan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan.